Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani Fiddin rahimani wa rahimakumullah Kita melanjutkan pada kesempatan kajian di petang hari ini kajian membaca makalah berjudul Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi wa hajatul ummatil masati ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha karya Fadilatul Syekh Ad-Doktur Abdullah bin Salfiq Al-Wafiri hafizahullah ta'ala kita memasuki Al-Fasl Al-Thani insyaAllah ta'ala memasuki pasal kedua tentang marahil al-manhaj as-salafi marahil artinya jamak dari marhalatun marhalah bermakna tingkatan-tingkatan atau tahapan demi tahapan. Marhalah adalah satu tahapan. Marahil beberapa tahapan. Naam. Apa yang dimaksud di sini? Marahil al-manhaj as-salafi, maka kita langsung saja baca keterangan dari Asy-Syaikh hafizahullahu taala. Qala الشيخ عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى الفصل الثاني مراحل المنهج السلفي قد يكون الكلام حول هذا العنصر لا ينطبق على المنهج السلفي من حيث هو كمنهج bisa jadi pembahasan seputar unsur ini, unsur marahil al-manhaj as-salafi, tahapan-tahapan atau beberapa tahapan manhaj as-salafi. Pembahasan seputar unsur ini layan tobik, tidak sesuai, tidak cocok bagi manhaj salafi jika ditinjau ia sebagai manhaj. Jika ia ditinjau dari sisi manhaj. Kenapa? Li'annal manhajas salafiyya manhajun rabbani. Qad akmalahu Allahu bi bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena manhaj as-salafi merupakan metode rabbani. Metode rabbani yang telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala dengan diutusnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah Naam bin Hashim Al-Qurashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya manhaj ini adalah manhaj yang sempurna, gak butuh tahapan-tahapan lagi. Yang sebenarnya kata Syekh kurang pas pembahasan ini. Wa ma mata sallallahu alaihi wasallam illa wa qad akmalallahu bihi dina dan tidaklah beliau yakni Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasalamuhu alaihi meninggal wafat kecuali setelah Allah sempurnakan agama yang beliau bawa setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama Islam yang beliau naam bawa yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama tersebut. Kama qala ta'ala sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah tabaraka wa taala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian semua Wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi agama Islam sebagai agama yang hak agama yang kalian peluk. Di surat Al-Maidah ayat ketiga. Ini manhaj as-salafi yang memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan ilmu didirikan di atas ad-din Barakallahu fikum. Kemudian fal manhajus salafi laisa fikratan min wad'il bashar. Manhaj salafi itu bukanlah opini yang dicetuskan oleh manusia. Bukan. Manhajus salafi bukan buah pikiran yang memang bersumber dari nah, uh, dari hasil rasio manusia, enggak. Tatatawwara atau tatatawwaru ma'a tatawwuri tafkir wa tajdid. Yang kemudian berkembang seiring berkembangnya cara berpa, cara pandangnya manusia, cara berpikir dan terus mengalami pembaharuan. al afkar wal aqaid allati hiya min wad'il bashar. Seperti beberapa ideologi dan keyakinan-keyakinan yang memang merupakan bentukan manusia. Nah, seperti pemikiran-pemikiran lainnya dan juga keyakinan-keyakinan lainnya yang memang itu merupakan memang e, berasal dari enam cara pandangnya manusia. Fatamurru ala marahil sehingga terus berjalan secara bertahap. Berjalan melalui sekian tahapan. Kemudian yang pertama marhalah tuntasis, marhalah pembentukan, marhalah awal mula atau tingkatan awal mula itu dibentuk, semua marhalah tuntisar, kemudian marhalah didakwahkan disebarluaskan, semua marhalah tatwir, kemudian tingkatan pengembangan. Enggak, bukan seperti itu manhajus salafi. Artinya manhajus salafi adalah manhaj yang hak, manhaj yang sempurna tanpa perlu diberi pengembangan tanpa mengalami pengurangan sempurna. Nah, karena memang apa? Karena memang manhaj as-salafi adalah manhajun hak. Ya, bukan manhaj bentukan manusia, bukan. Innal manhaj as-salafiyya manhajun rabbani. Kamilun bi kamalid din. Sempurna sesempurnanya agama, ya, ini sempurna seperti sempurnanya Islam layah taju ila ziyadatin au ila tatwirin. Maka tidak butuh yang namanya penambahan juga tidak butuh mengalami pengembangan. Wala hajatalahu fil akhdhi minal al ukhra. Dan tidak butuh pula untuk mengadopsi mengadopsi ajaran-ajaran dari agama lain. enggak butuh. Au ila thaqafat al-ajnabiyah atau dari budaya-budaya asing. enggak butuh min falsafatil Yunan atau ilmu kalam wal mantik. Entah itu berupa ilmu filsafat dari Yunani atau ilmu kalam dan ilmu mantik. Ilmu filsafat. Gak butuh. Karena memang apa? Karena memang sudah sempurna. Fakat rawa Ibnu Abi Asim fi kitabih As-Sunnah an Abi Darda radhiyallahu anhu kala. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina Faqala waimullah la atrukannakum ala mithlil bayda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina Rasul alaihi salatu wasallam keluar menemui kami faqala beliau pun berkata waimullah demi Allah benar-benar la atrukannakum aku tinggalkan kalian beliau takkid yang pertama waimullah ditakkid dengan sumpah kemudian ditakkid pula dengan lam lamu taukid di awal awal fiil ini kemudian ditakkid kembali dengan nun tasydid nun at-tasydid Ya, la atrukannakum betul-betul dan benar-benar aku tinggalkan kalian ala mithlil bayda. Aku tinggalkan kalian ala al-mithl al-bayda. Ditinggalkan di atas ajarnya betul-betul putih bersih. Putih bersih. Ya, sehingga apakah yang sudah bersih nggak butuh dibersihkan kembali yang sudah bersih? Yang sudah bersih tidak butuh apa? Tidak butuh ditambahi lagi pembersihan, nggak butuh karena memang sudah bersih. Maka yang sudah bersih tidak butuh dikotori lagi, nggak boleh dikotori. Warawa Aidan dan demikian pula diriwayatkan pula oleh beliau Al Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As Sunnah An Jabir bin Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ma anna Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikitabin asabahu min ba'dil kutub dengan membawa sebuah kitab yang beliau dapati dari beberapa kitab dari tumpukan beberapa kitab. Beliau datang membawa salah satu kitab tersebut. Qala maka beliau maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menceritakan faghadib maka Rasul alaihi salatu wasallam melihatku tersebut beliau marah. Beliau marah. Faqala amutaw al-mutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab Apakah ada yang ragu padanya wahai ibn al Khattab? Walladhi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha bayda anaqiyah. Apakah bimbang wahai Ibnul Khattab? Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad ji'tukum biha bayda anaqiyah. Sungguh benar-benar kami telah nam datang kepada sungguh aku telah datang kepada kalian ya dengan sebuah ajaran bayda naqiyah ajaran yang bersih putih naqiyah jernih ajaran yang baydo, putih dan bersih. Artinya tidak apa, tidak butuh kepada apa pembersihan yang lainnya kan sudah bersih. Dan tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan, nah, sudah bersih. Ini manhaj hak. Ini adalah agama hak yang menjadi landasan manhaj as-salafi. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq ahwidahullah taala membawa penukilan penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Wa man alima annal mutakallimina minal mutafalsifati wa ghairuhum hum fil ghalibi fi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik. Taib. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, barang siapa yang menyadari dan mengetahui bahwa al-mutakallimun orang-orang yang mengikuti dan meyakini ilmu kalam dari kalangan para filosof. Orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas akan mengetahui kondisi mereka, humfil fil ghalib, keadaan mereka secara umum, secara global itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar berada dalam keadaan yang berbeda-beda, beragam pendapat. Bingung, gak ada apa kaul yang betul-betul hazim. Betul-betul apa eh, betul-betul bisa dijadikan pegangan. Karena memang apa? Pegangannya adalah rasionya manusia. Pegangannya adalah daya pikirnya manusia sementara daya pikir mereka ber, e, beragam, berbeda-beda. Nggak bisa dijadikan patokan. Fi kaulin mukhtalif. Dalam pendapat yang centang pernang. Yuk faku anhu man ufik. Yang dipalingkan darinya nah, Al-Quran dan Rasul, Allah dan Rasulnya, yuk faku anhu man ufik yang dipalingkan dari apa? Dari Al-Quran dan sunnah. Siapa yang dipalingkan? Man ufik. Orang-orang yang dipalingkan. Jadi sifatnya orang-orang yang ber, eh, berbeda, eh, berbeda-beda artinya apa? E, tidak punya pegangan, bingung, bimbang. Kaulin mukhtalif. Ngikuti pendapat sana berbeda dengan pendapat B. Ngikuti pendapat C. Pendapat D, pendapat E. Semuanya berbeda-beda, nggak ada apa e, pegangan satu pegangan yang kuat dan kokoh. Ini sifatnya siapa? Sifatnya yu'faku anhu man ufik. Sifatnya orang-orang yang berpaling, dipalingkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sifatnya siapa? Sifatnya para filosof, bimbang mereka. Nah, mungkin kalau anda tidak salah ingat sebagai hal sebagai halnya seperti perkataan Alimah Imam rahimahullahu taala menyebutkan tentang ilmu mantik dan ilmu kalam. Ya, awaluhu safsatah wa akhiruhu zandaqah. Awalnya safsatah. Ya. Centang perenang. Bingung. Ya, kacau balau. Gak ada pegangan yang bisa diikuti. Akhiruhu zandaqah. Di bagian akhirnya berubah jadi zindik itu orang. Nah, ya alamuz kata Syekh Ibn Salfiq hafizahallahu taala ya'lamu dzaki minhum al-aqil annahu laisa huwa fima yaqulu ala basirah. Orang-orang yang pintar dari kalangan mereka yang berakal dari kalangan mereka pun mereka sadar bahwasanya mereka itu tidak di atas basirah. Karena apa rujukannya? Nah, opini seseorang, pendapat orang, buah pikiran manusia. Yang selalu apa didapati kelemahan padanya yang selalu didapati kelemahan padanya. Barakallahu fikum. Berdasarkan konsep pandangan yang dibangun di atas akal manusia, bukan dibangun di atas wahyu. Tetapi kalau orang-orang yang berpegang dengan wahyu selalu kokoh, batinnya kuat. Ya, keyakinannya akan kokoh. Tetapi kalau berpegang dengan apa? Dengan gas, gagasan dan konsep pemikiran manusia akan apa? Selalu tertimpa kebingungan. Karena hum orang-orang nah, akil di kalangan mereka pun sadar kalau laisu ala basirah. Mereka tidak berada di atas basir, tidak di atas ilmu. Wa anna hujjatahu laysat bibayyinatin. Dan bahwasanya hujah-hujah argumen-argumen mereka tidak bisa dijadikan bukti. Argumen-argumen mereka itu adalah hanya argumen yang penuh dengan kebingungan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wa inna hiya kama qila fiha sebagaimana yang dikatakan dalam bait syair hujajun tahafata kazzujaj tukhaluha haqqan wa kullu kasirin maksurun wa kullu kasirin maksurun hujaj hujah-hujah argumen-argumen ya yang banyak berkerumun, berjejal, bergerombol, artinya banyak sekali hujah-hujahnya mereka. Hakikatnya apa sih? Kazujaj. Mirip seperti kaca itu loh. Mirip seperti kaca. Tukhaluha haqqan. Dikira sebagai al-haq. Dikira sebagai kebenaran. Wa kullu kasirin maksur. Tetapi pada hakikatnya hujaj tersebut dan eh, az-zujaj, kaca-kaca tadi itu, cermin-cermin tadi itu satu sama lain akan pecah kalau dibenturkan. Siapa yang menang? Semuanya sama-sama pecah. Wa kullu kasirin. Ya, masing-masing pecah maksurun dipecahkan. Artinya apa? Enggak ada pendapat yang kuat. Ini apa? Gambaran dari ahlul kalam. Senjatanya mereka atau hujah-hujahnya mereka. Mana yang bisa dijadikan pejangan? Toh bakal pecah pecah. Kalau dibenturkan dengan kaca-kaca yang lain ya sama-sama pecah akhirnya. Itu ibarat apa? Lemahnya hujah mereka. Nah, manhajus salafi tidak didirikan di atas ini. Manhajus salafi adalah manhaj yang kuat, kokoh. Mau kamu benturkan dengan pemikiran siapapun, dia akan menang. Kenapa? Karena landasannya adalah wahyu. Wa ya'lamul alimul basiru annahu min wajihin mustahiq min wajihin mustahiquna maqalahu Syafi'i radhiyallahu anhu haitsu qala حكمي في أهل الكلام أن يضربوا أو يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام Taib. Dan orang yang pintar, al-alim, al-basir, mereka ngerti, tahu, annahum min wajihin dari satu sisi, mereka mustahikun. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman seperti yang disebutkan oleh alimah imam dalam perkataan beliau. Apa yang dikatakan oleh alimah imam Hukmi fi ahlil kalam. Hukumnya ana hukumnya saya terhadap para pengikut ajaran filsafat ahlul kalam an yadribu bil jarid wa ni'al. Mereka dipukul dengan pelepah-pelepah kurma itu yang keras itu dan juga dilempari dengan sandal-sandal dan sebagai bentuk apa? pelecehan dan penghinaan terhadap mereka. Wa yutafu bihim fil qabail. Diperlakukan demikian lalu dikarak, diarak, ya, dikelilingkan di al-qabail, di kabilah-kabilah, di perkampungan-perkampungan. Sambil dihukum seperti itu. Pukul, lempari sandal. Dihukum, direndahkan, dilecehkan. Seraya dikatakan kepada mereka atau dikatakan di hadapan banyak orang di kampung-kampung tersebut, hada jaza'u man tarakal kitab was sunnah. Ini merupakan balasan bagi orang-orang yang tarakal kita wa sunnah, meninggalkan Al-Quran dan sunnah wa aqbala alal kalam dan justru mau mengambil ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Nah, ini nah mereka berhak untuk diperlakukan seperti ini. Mereka berhak diperlakukan seperti ini. Makanya mereka itu orang-orang yang di tadi dikatakan safsatoh, kacau balau sudah. Cara pandangnya kacau karena memang nggak ada pegangan yang kuat dan kokoh. Nah, akal siapa yang bisa dijadikan patokan kalau memang sumbernya adalah akal. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala melanjutkan wa innama yasduku hadzal kalam a'ni marahilul manhaj as-salafi marahilul al-manhaj as-salafi min haitsu tawdih wal bayani wal intishari wal quwwati wa asbabi wa awamili dhalik. Nah, pembahasan ini, pembahasan tentang tahapan-tahapan atau marahil manhajus salafi ini bisa ditinjau dengan benar dan bisa dibahas dengan tepat kalau dibahas dari sisi at-taudih, dari sisi uh, penjelasan wal bayan ya memberikan apa memberikan penjelasan kepada mereka wal intishar bagaimana cara menyebarkannya tersebarnya wal kuah dan dari sisi kekuatan hujahnya kekuatan hukumnya wa asbab dan juga dari sebab-sebab dan motivator-motivatornya wa min haitsu marahil tadwinil aqidatis salafiyah dan juga tepat pembahasan tentang marahil Al-manhaj as-salafi jika ditinjau dari apa? Tadwinil akidah as-salafiyah. Pembukuan ajaran akidah as-salafiyah. La min haitsu dhatil manhaj salafi bukan ditinjau dari apa? Zatnya as salafi itu sendiri. Li'annahu manhajun rabbani kamilun kama as-salafna. Karena memang as salafi merupakan manhaj yang sempurna sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya. فلهذا فإنني سأتكلم إن شاء الله تعالى في هذا العنصر على مرحلتين تعدان من أهم مراحل المنهج السلفي oleh karenanya maka sesungguhnya saya akan membahas insyaallah taala terkait unsur ini pada dua marhalah, dua tahapan. Yang keduanya tersebut teranggap sebagai tahapan yang terpenting pada manhaj as-salafi. Wahuma yaitu al-marhalatul ula marhalah atau tahapan pertama ialah marhalatu tabyinin wa tawdihi atau tabyini wa, wa tawdihi din wa asasiyatih marhalah tingkatan naam bimbingan atau taudih penjelasan tentang kaidah-kaidah Islam dan pondasi-pondasinya, asas-asasnya. Al-marhalatu tsaniyah. Kemudian marhala yang kedua Marhala yang kedua ialah marhalatu tadwinil haji salafi. Tingkatan mulai pembukuan akidah atau manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh masuk kepada apa? Marhalatul ula secara rinci. Fal marhalatul ula maka pada tahapan pertama, tahapan apa ini? Tahapan tabyin wa taudih. Ya, penjelasan. Menerangkan tentang kaidah-kaidah din, menerangkan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah sunnah. Fal marhalatul ula, tahapan pertama ialah wahya ahdus salafus salih. Yaitu pada masa as-salafus salih. Ahlul kurunil ula. Nah. Para atau orang-orang yang hidup di masa al-kurunil ula pada generasi pertama umat Islam. Wa hadhil marhalatu tu'addu miqyasan yuzanu bihin nas wal jama'at wal firaq. Dan tahapan ini merupakan standar ukuran atau kriteria yang dengan standar tersebut maka di naam ditakar dan di naam ditimbanglah manusia ini ditimbanglah para jamaat dan juga kelompok-kelompok tersebut sesuai standar ataukah tidak, sesuai skala dan normanya ataukah tidak. Yu'rafu bihil haq. nam yu'rafu bihil haqqu minal batil. Dengan timbangan ini ya, dengan marhalah ini maka bisa diketahui mana hak mana batil. Wayufhamuddin bifahmihim dan agama ini dipahami dengan pemahaman mereka sehingga pemahaman mereka menjadi apa? menjadi standar pemahaman Islam. Sesuai nggak dengan standar ini, kelompok-kelompok ini? Ya. Sesuai enggak dengan apa? Barakallahu fikum. Eh, nah, dengan kriteria-kriteria ini tadi yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Haitsu innallaha ta'ala qad zakkahum. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentazkiyah mereka. Mentazkiyah siapa? Mentazkiyah enam generasi pertama umat Islam ini para sahabat. Wa aujabat tiba'a ma ajma'u alaihi dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan umat manusia ini untuk mengikuti segala perkara yang telah mereka sepakati. Kalau Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi نعم Agama dipahami dengan pemahaman mereka. Dan juga Allah Jalla wa ala mewajibkan untuk mengikuti segala hal yang telah mereka sepakati. Dalilnya ialah di surat An-Nisa ayat ke-115. Allah tabaraka wa taala menyatakan waman yushaqiqir rasula barang siapa yang menentang rasul dengan alif lam rasul yang dimaksud ialah yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam min ba'di ma tabayyana lahul huda setelah betul-betul jelas terang gamblang al huda hidayah itu artinya hidayah sudah sampai kepada dia dan sudah ia pahami betul dengan benar sudah sampai kepada dia, tetapi ia telah tetap mengingkari dan juga menentang ajaran Nabi alaihi salatu wasallam wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin dan mengikuti jalannya atau selain jalannya kaum mukminin. Sudah datang hidayah kepada dia, sudah datang perintah Allah tabaraka wa taala kepada dia dan berbagai penjelasan yang bahwasanya pemahaman mereka jadi patokan Pemahaman mereka lah standarnya. Pemahaman mereka lah kriterianya orang benar beragama itu sesuai dengan pemahaman sahabah. Barakallahu fikum. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'min dan justru apa? Mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud? Yakni para sahabah. al mukminin alif lamnya di situ bermakna apa? Bukan sembarang mukmin, enggak. Bukan sembarang generasi, enggak. Semua generasi kaum mukmin, enggak. Yang dimaksud al-mu'minin di situ alif lam sudah tertentu maksudnya, yaitu para sahabat. Dan lebih memilih jalannya selain jalannya para sahabat, maka kata Allah Jalla wa ala, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan ia kemana ia mau berpaling, kami simpangkan sekalian kemana ia mau menyimpang. Kami sesatkan kalian, uh, kami sesatkan sekalian kemana ia mau sesat, kemana arahnya, kami simpangkan sekalian, kami sesatkan sekalian. Berarti apa? Berarti yang tidak mengikuti sabilul mukminin justru apa? Justru sesat, menyimpang. Panas Allah salamul afiyah. Wa nuslihi jahannam dan akan kami nyalakan api jahanam untuknya. Wasaat masira dan sungguh jahanam merupakan sejelek-jelek tempat masir, sejelek tempat uh, sejelek-jelek tempat kembali. Nauzubillahi min dzalik. Artinya apa? Artinya pemahaman para sahabat sabilul mukminin, jalannya para sahabat adalah jalan yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Kalau enggak, ya demikian akan Allah simpangkan kalau enggak mau ikut. Akan Allah sesatkan kalau e, tidak mau ikut. Sesat kemanapun ia mau sesat. Menyimpang kemanapun ia mau menyimpang. Dan akan dinyalakan api jahanam untuk orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Na'udzubillah min dhalik. Berarti apa? Berarti memang pemahamannya para sahabat adalah standar dan juga merupakan kriteria seseorang beragama dengan benar. Wa yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, "Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ba'di." Maka wajib bagi kalian Nah, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidun yang menggantikan setelahku tamassaku biha dan pegangi eh, dan pegangilah ajaran tersebut kuat-kuat erat-erat bahkan wa 'alaiha bin nawajid gigit kuat-kuat dengan gigi geraham kalian artinya apa ajaran para sahabat harus diikuti yang mereka sepakati harus dipegangi, dijadikan pedoman hidup setelah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman mereka. Itu adalah ukuran seseorang beragama dengan benar, sesuai dengan dengan pemahaman para sahabat. Ini marhalah pertama. Dari apa? Dari marhalah itu al-manhaj as-salafi. Qala al-imam Khali al-imamul khalifatu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala kata Imam Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam kitab Asy-Syari'ah kata Umar bin Abdul Aziz sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan. Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para wulatul amr setelah beliau yakni maksudnya khulafaur rasyidin telah meletakkan sekian sunnah sanna sunanan meletakkan setia eh, meletakkan sekian ajaran sunnah al akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Kalau mengambil ajaran ini, mengambil sunnah-sunnah tersebut itu merupakan bentuk keimanan terhadap kitabullah. Masya Allah. Membenarkan dan mengimani Al-Quran. Apa bentuknya? Ya mengikuti ajaran mereka. Mengikuti ajaran Rasul dan mengikuti ajaran para as-sahabah. Wastikmalin li ta'atillah dan merupakan apa bentuk kesempurnaan ketaatan kepada Allah sehingga seorang muslim tidak akan bisa dikatakan sempurna ketaatnya ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala sampai kapan? Sampai mengikuti sunnahnya Rasul dan sunnahnya para ashabah. Naam. Wa quwwatun ala dinillah dan merupakan kekuatan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin taghyiruha aw laisa li ahadin taghyiruha merupakan kekuatan dalam agama Allah Jalla wa'ala. Artinya apa? Ajaran ini adalah ajaran yang kuat dan kokoh. Nggak akan pernah bisa apa? Ditandingi dengan ajaran manapun. Dan tidak bisa dikalahkan dengan syubuhat apapun. Kuat, kowi. Barakallahu fikum. Laisa li ahadin taghyiruha. Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk merubah-rubah agama Allah merubah-rubah ajaran tersebut. Wala tabdiluha. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menggantinya. Wala nawar fi syai'in khalafaha. Dan tidak pula diizinkan untuk melihat ajaran lain yang menyelisihinya. Man amila biha muhtadin. Barang siapa yang mengamalkannya, mengamalkan sunnah Rasul dan sunnah para sahabah, muhtadin. Berarti dia di atas hidayah, terhidayahi, berjalan di atas hidayah. Barakallahu fikum. Wa intasara biha mansurun dan orang yang menolong ajaran tersebut, menolong sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan sunnah para sahabah, maka dia pun akan mansurun, akan ditolong. Wa man khalafaha taba'a ghaira sabilil mu'minin Wallahu ma tawalla. Dan barang siapa yang menyelisihi sunnah-sunnah tersebut, sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat, wattaba'a ghaira sabilil mu'minin dan lebih memilih selain jalannya kaum mukminin siapa? Para Sahabat. Apa hukuman Allah? Wallahu Allahu tawalla. Akan Allah palingkan, akan Allah simpangkan dan akan Allah sesatkan kemanapun ia mau sesat, kemanapun ia mau tersa, uh, nah, uh, menyimpang waslahu jahannam dan akan Allah nyalakan api jahannam akan Allah kobarkan api jahannam untuknya wasaat masira dan sungguh itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Nah, Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah di tempat kami di Jember sudah memasuki waktu Isya. Fa insyaallah taala kelanjutan dari marhalah pertama ini akan kita baca dan kita sempurnakan dan masih banyak materi dan penukilan dari para ulama yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya dari pelajaran ini dan semoga Allah Jalla wa ala menguatkan kita dan mengokohkan kita di atas manhaj yang hak ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ajaran ini barakallahu fikum kurang lebihnya kami mohon maaf wa naktafi bihadza Wassalamu'alaikum warahmatullahi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin